السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد atas nama keluarga Al-Habib Ja'far bin Syekh Segaf atas nama Takmir Masjid Al-Anwar mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Anda semuanya dalam Hall Al-Habib Ja'far bin Syekh Anas Tidak ada yang dapat kami balaskan kecuali memohon kepada Allah semoga Allah memberikan pahala yang besar kepada Anda semuanya dan semoga anda pulang dari majlis ini mendapatkan barakah Habib Ja'far bin Syekhan. Terima kasih pula kita haturkan kepada semua pihak yang membantu terlaksananya terlaksananya khol baik berupa moral maupun materi kepada Bapak pejabat, kepada pejabat pemerintah juga terima kasih Bapak Wali Kota dan juga kepada kepolisian yang sangat membantu kemudian juga TNI Satpol PP Dishub Banser semuanya kami ucapkan terima kasih Mungkin juga PMI kami ucapkan terima kasih Alhasil tidak ada yang bisa kita balaskan kecuali mohonkan semoga Allah berikan pahala yang besar. Amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu adzan duhur dan kita akan sholat duhur berjamaah. Kami akan bacakan kalam Al-Habib Syekhan bin Ali As-Segaf, ayah Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. وقال رضي الله عنه التواني من الكسل والإعجاب من الكبر والالتجاء إلى الله من إسقاط التدبير والقناعة من علامة الزهد والروضة من الحلم والصمت من العقل والتواضع من المعرفة والحكمة من الجوع وعدم النوم من الخوف والقلق من الشوق وترك المعاصي من التحري والحياء من الله والمراقبة والطاعة والنوافل من علامات الرجاء والزهد في الناس من علامة الثقة برب الناس والنصيحة من الدين وساس الأعمال الورع والعلم بالخشية والعمل جزاؤه مثله وبالذكر والتلاوة تحصل الفتوحات وبالأوراد تحصل الواردات وعلى قدر الاستعداد يحصل الاستمداد وعلى قدر المجهود يحصل المقصود ومن تعرض بالطاعات حصلت له النفحات وبالجد والتشمير يحصل النفع الكثير وبالتكرير يحصل التأثير وبالصبر يحصل التيسير وأحسن ما تريد ما أحبه الله لك ويريد وربما أعطاك ومنعك وربما منعك وأعطاك ومما نوضح لك أعطاك العمل ومنع عنك القبول فهذا هو عين المنع ومنعك وأعطاك منك الطلب فدعيته بتعجيل مطلوبك وأخره في الوقت الذي يريد لا الوقت الذي تريد فهذا المنع هو عين العطاء وإذا أحب الله عبدا ألهمه الدعاء وأخر له, وأخر له الإجابة وإذا ذكر الله عبدا أعطاه ما طلبه لكي لا يسمع صوته Wa idza Allahu 'abdan a'tahu ma talabu likai la yasma' sautuh. At-tawani minal kasal. Menunda-nunda amal itu adalah sumbernya dari malas. Salat ditunda. Baca Quran ditunda itu adalah tanda malas. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau berkata, "Wala turajji fi'la salihati ila ghadi la'alla ghadan ya'ti wa anta fil lahdi." Jangan engkau tunda esok hari aku melakukan amal soleh. Mungkin esok harinya datang kamu sudah menjadi ahli kubur. Karena itu segeralah dalam beramal soleh wal i'jab minal kibir bangga diri sumbernya adalah dari sombong itu adalah sifat iblis yang merasa dirinya lebih baik ketika diperintahkan oleh Allah untuk tawaduk kepada Nabi Adam. Ana khairun minhu. Kapan manusia mempunyai perasaan lebih baik, lebih hebat dari yang lainnya, maka berarti udah terjangkit penyakit kibir dalam hatinya. Rasulullah bersabda, "La yadkhulul jannata man kana fil qalbi mithqalu dzarratin min kibrin." Enggak masuk surga orang yang masih ada dalam hatinya seberat debu daripada penyakit kibir. Wal iltija Allah min isqatit tadbir berharap kembali kepada Allah itu adalah manusia yang lebih mendahulukan pasrah kepada Allah daripada mengandalkan program dan rencana dirinya. Siapa orang yang mengandalkan rencana, programnya tanpa didasari tawakal, pasti akan jadi orang yang kecewa nantinya. Siapa orang yang berusaha dengan program dan tawakal kepada Allah. Wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa orang yang pasrah kepada Allah, Allah yang akan mencukupi segala urusannya. Wal ghana'ah min 'alamatiz zuhud. Menerima dengan bagian rizki yang Allah bagi itu adalah bagian itu adalah tanda daripada zuhud. Zuhud itu bukan berarti kamu harus menjadi orang yang fakir total. Tapi zuhud itu kapan kamu mendapat bagian rizki, terimalah dengan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menerima dengan bagian rizki sedikit atau banyak diimbangi dengan syukur yang lebih banyak. Itu adalah tanda daripada zuhud. Al-gana'atu malun la yanfat kata Nabi gana'ah merasa menerima dengan bagian rizki dari Allah itu adalah kekayaan yang tidak pernah sirna dan punah warrabah minal hilim berhati-hati tenang itu adalah bagian daripada kebijaksanaan jangan tergesa-gesa untuk mengambil satu keputusan berhati-hatilah telitilah. Itu adalah bagian daripada kebijaksanaan. Orang yang ngawur dalam bertindak pasti akan merugikan dirinya dan merugikan yang lainnya. Wasamat minal agal. <clears throat> Banyak diam itu berarti adalah mempunyai kelebihan dalam akal. Orang yang banyak berkomentar, orang yang banyak berbicara, itu menandakan akalnya semakin rendah. Orang yang banyak diam, itu berarti lebih luas, lebih kuat daya pikir dan akalnya. As-samtu hikmah wa galilun fa'ilu. Diam itu adalah penuh dengan hikmah, tapi sedikit yang mau banyak diam banyak komentar ada di mana-mana. Wattawadhu' minal ma'rifah. Perasaan tawadu rendah diri itu adalah karena bersumber daripada ma'rifah. Mengenal dengan Tuhannya, dia pasti akan tawadu. Dia tidak akan merasa menyombongkan dirinya, mengunggulkan dirinya. Tawadu itu bukan tadlilun nafas, merendah-rendahkan diri untuk dihina sama orang tetapi tawaduk tadi itu jangan merasa diri anda lebih hebat daripada yang lainnya. Man tawadu'a lillah rafa'ahullah. Siapa orang yang tawaduk karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya sampai ada di surganya. Wal hikmah minal ju' Hikmah itu bersumber daripada lapar. Banyak berpuasa akan muncul dari situ banyak hikmah. Karena itu janganlah terlalu banyak makan, janganlah Anda terlalu banyak mengisi perut. Rasulullah bersabda, "Ma mala ibnu Adam wi'an syarram min batni." Tidak ada wadah yang terjelek jika dipenuhi oleh manusia melebihi daripada perutnya sendiri. Kalau Anda memenuhi kantongnya fuqara wal masakin itu bagus. Kalau Anda memenuhi celengan masjid itu baik. Tapi kalau Anda memenuhi perut Anda sendiri, maka disitulah sumber kejelekan yang akhirnya pada intinya akan menghasilkan qasawatul galab hati yang kaku. Wa adamun nom minal khawf Tidak bisa tidur itu karena pasti ada banyak kekhawatiran atau ketakutan. Khawatir urusan agama Anda tidak banyak tidur karena banyak ibadah kepada Allah. Khawatir dosa yang akan bisa mengakibatkan masuk neraka dan siksa Allah sehingga beristighfar di tengah malam. Itu adalah bagus, saudara. Wabil ashar kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Wabil asharihum yastaghfirun. Mereka orang-orang yang dipuji oleh Allah malam hari dikit tidurnya dan selalu beristighfar di akhir malamnya. Tapi kalau hanya khawatir karena hartanya, har hanya khawatir karena bendanya, dia tidak bisa tidur kecuali ketahuilah bahwa takutnya dia akan bisa menghasilkan takut nanti ada di akhirat karena dia bakal akan dihisap oleh Allah dengan hartanya tadi itu. Wal galak minasyauq kebimbangan hati itu adalah bersumber daripada asyok, bersumber daripada kerinduan. Orang kalau rindu selalu bimbang, ingin ketemu, selalu membayangkan kekasih. Jika anda rindu dengan duniawi, pasti kerinduan itu akan membuat kamu bimbang hanya karena duniawi. Tapi kalau rindu kepada Rasulullah, kebimbangan itu adalah ingin bertemu dengan kekasih Muhammad Rasulullah. Itulah harapan daripada aulia Allah fi jannatin ma syaqani min wasiha illa likaunil hibbiha khayyama. Al Habib Ali berkata, surga yang begitu hebat kenikmatannya yang begitu luar biasa abadi, bukan itu yang membuat aku tertarik untuk memasukinya, sehingga aku mohon untuk masuk surga. Bukan karena ingin melihat pemandangan surga, bukan karena ingin merasakan makanan surga, atau bidadari yang cantik di surga, tapi karena ingin bersatu dengan Muhammad Rasulullah ada di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tarkul ma'asi minat taharri wal haya minallah meninggalkan maksiat itu adalah bersumber daripada kehati-hatian dan malu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda menjadi orang yang diberi misalnya setiap saatnya satu juta, satu juta, satu juta kepada teman dari teman Anda, maka Anda selalu hormat, Anda selalu patuh, dengar namanya ada, Anda langsung berubah sikap. Kelihatan langsung Anda menghormati, dipanggil langsung Anda menyambut dan Anda tidak mungkin akan ingin mengecewakan orang yang selalu memberikan kepada Anda dari itu. Allah yang memberikan begitu banyak nikmat kepada Anda. Ujung rambut sampai ujung kaki semuanya nikmat daripada Allah. Wa ma bikum min rizqan Allah yang anda makan rizki Allah yang anda minum air Allah yang anda hirup-hirup udara Allah yang anda pandang makhluk Allah yang anda pegang semuanya makhluk Allah maka anda masih mengeci, masih membuat Allah murka dan marah dengan melakukan maksiat kepadanya meninggalkan maksiat itu adalah bersumber daripada malu kepada Allah Subhanahu wa taala wal muragabah wat ta'ah wan nawafil min alamatir raja meningkatkan takwa meningankan taat melaksanakan sunnah-sunnah itu adalah tanda daripada berharap kepada Allah berharap itu bukan hanya sekedar mengadakan tangan Berharap itu harus ada usaha, berharap surga, berharap ridho, berharap rahmat. Apa tandanya? Tingkatkan perbuatan ibadah tingkatkan perbuatan taat, laksanakan perbuatan yang sunnah-sunnah, bacalah Al-Quran, berzikirlah selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wazuhud bin nas min alamati birab bin nas. Tidak memerlukan bantuan manusia, itu adalah satu pertanda kamu yakin dengan Tuhan manusia. Kapan hati kamu itu berharap bantuan daripada manusia, maka kamu akan lupa daripada pencipta manusia Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Anda tetap akan menjadi orang yang fakir jika hati Anda masih berkiblat dan berharap bantuan daripada manusia. Mintalah kepada Allah yang tidak pernah menyanyiakan siapapun yang meminta kepadanya. Panjang sebetulnya. Ada di sini poin yang sangat penting untuk kita ketahui ahsan ma turid ma ahabullah lak wa yurid. Yang paling bagus yang kamu harapkan adalah yang Allah cintai, yang Allah senangi yang terjadi pada diri kamu. Jangan kamu merasa harapan kamu lebih bagus dengan yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apa akibatnya yang kita lakukan saudara. Kadang-kadang kita senang melakukan sesuatu perkara, tapi itu adalah berbahaya yang bisa menyampaikan kita ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Fasa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wa rubbama a'taq wa mana'ak. Kadang-kadang Allah itu ngasih kamu, ya juga nggak ngasih, nggak ngasih, ya ngasih kepada kamu. Tapi yang jelas kapan Allah mentakdir kamu untuk bisa beramal, cuma Allah tidak menerima amalnya kamu, itulah artinya Allah menolak kamu. Kamu bisa sholat, eh ternyata sholatnya kamu acak-acakan. Kamu baca Quran, eh ternyata kamu baca Quran gak khusyuk riak, malah maka ketahuilah bahwa disitulah kamu menjadi orang yang tertolak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang kamu mohon kepada Allah. Eh Allah nggak beri. Jangan salah paham. Bukan berarti Allah benci kepada kamu. Itu berarti Allah senang mendengarkan suara kamu ketika memohon kepadanya. Itu berarti Allah cinta kepada kamu. Kadang-kadang kamu memohon langsung dikasih oleh Allah. Jangan kamu GR. Gede rumongso. Kamu merasa, wah doaku diijabahin Allah. Mungkin Allah ngasih kepada kamu karena Allah benci mendengarkan suaranya kamu. Karena itu Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad beliau berkata, "Fadu'ai wabtihali syahidun li biftigari ana abdun sara fakhri dimna fagri wabtirari." Kenapa sih aku minta kepada Allah padahal Allah Maha mengetahui daripada apa yang aku perlukan, yang aku butuhkan. Aku ini minta kepada Allah itu adalah sebagai bukti bahwa aku hamba yang selalu membutuhkan pertolongan Allah. Karena itu aku mohon kepada Allah, senang atau susah tetap mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini waktunya azan dan kita dengarkan azan. Setelah azan doa ul-wahbah, setelah doa ul-wahbah kita akan salat berjamaah dan insyaallah setelah itu ada hidangan nanti untuk tamu-tamu tafadhalu ilal bait untuk masyarakat Pasuruan bisa disediakan di masjid. Saya minta jangan ada yang ngotori masjid, jangan cuci tangan ada di masjid. Anda cuci tangan bisa ada di luar atau Anda pakai eh, apa namanya? tisu nantinya.